Nikmat diberikan oleh Allah hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Dan nikmat yang lain yang banyak yang tidak akan dapat kita hitung. Ikhwan fiddin azakumullah Nikmat yang Allah karuniakan kepada kita Sangat banyak Dan kita enggak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah SWT Dan kita pun Bagaimanapun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bersyukur kepada Allah Tapi tetap kita belum memenuhi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengajarkan untuk selalu memohon dan minta tolong kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Yang Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik wahai Muad sesungguhnya aku mencintaimu jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat untuk membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husn ibadatik ya Allah tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu ya Allah tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu dan untuk memperbaiki ibadah kepadamu ikhwan fillah azakumullah kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan termasuk juga kita bisa berkumpul di tempat ini. Ini juga wajib kita syukuri. Kita diberikan kesempatan, diberikan izin untuk memakai masjid ini. Dan kita bisa mengaji. Ini nikmat dari Allah SWT. Dan masih banyak lagi nikmat yang lain yang wajib kita syukuri. Kemudian juga yang kita akan bahas sekarang ini tentang indahnya persatuan juga merupakan nikmat. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita tetap bersatu di atas Islam dan Sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syaitan terus menerus berusaha bagaimana memecah belah kaum muslimin dan terus berusaha bagaimana memecah belah kaum muslimin. Setan sudah putus asa untuk disembah di negeri Arab. Putus asa dia. Tapi dia tidak putus asa untuk memecah belah kaum muslimin dan itu terjadi. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, kita akan membahas e, tentang indahnya persatuan. Saya akan jelaskan dulu nanti dari ayat-ayat Al-Qur'an kemudian juga setelah itu penjelasan tafsirnya, kemudian fawaidnya Kemudian baru kita bahas dari buku mulia dengan mana salaf dan nanti setelah itu tanya jawab. Kemudian sebelum akhir ada satu eh, nasihat yang perlu saya sampaikan kepada antum sebagai renungan kita di awal tahun ini yang mudah-mudahan manfaat buat kita semua untuk kita bisa bawa pulang. Ikhwan bidin, kita akan bahas Eh, ayat yang kita akan bahas banyak, tapi saya ambil dua ayat saja. Artinya dari dua surah maksudnya. Dua surah. Yang pertama dari surah Ali Imran di ayat 103. Kemudian setelah itu nanti baru dari surah Ar-Rum. Allah Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103. yang bawa mushafnya dilihat Allah SWT berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103 wa'tasimu bihablillahi jami'an dan dalam kalian berpegang dengan tali Allah semuanya wala tafarraqu dan janganlah kalian berpecah belah wazkuru ni'matallahi 'alaikum dan ingatlah nikmat Allah atas kalian id kuntum a'daan tatkala kalian saling bermusuhan fa'allafa baina qulubikum lalu Allah mensatukan hati kalian fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana maka kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara wa kuntum ala syafa hufratin minan nar dan kalian sudah berada di tepi jurang neraka fa anqadhakum minha lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum tahtadun agar kalian mendapatkan petunjuk. Di ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang dimaksud dengan bihablillah makna yang pertama biahdillah. Artinya berpeganglah dengan tali Allah, artinya dengan perjanjian Allah. Itu makna yang pertama. Yang kedua, maknanya Habdillah Al-Quran. Dan dibawakan beberapa riwayat oleh Al-Hafidh Ibn Kathir. yang antara disebutkan bahwa Al-Quran Habdullahil Matin wa siratuhul mustaqim. Bahwa Al-Quran merupakan tali Allah yang kokoh dan jalan yang lurus. Begitu juga dari riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Inna hadal Qur'ana huwa hablullahil matin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini merupakan tali Allah yang kokoh. Wa huwa nurul mubin, merupakan cahaya yang terang. Wa huwa syifaun nafi', merupakan penyembuh, penawar, obat yang bermanfaat. Ismatun liman tamassaka bihi dan penjaga bagi orang-orang yang berpegang dengannya. Wa najatun liman ittaba'ahu dan sebagai penyelamat bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Ini dibawakan juga oleh Al-Hafidh Nukathir dalam tafsirnya. Kemudian di sini sebutkan lagi wala tafarraqu. Dan janganlah kalian berpecah belah, jangan kalian bercerai-berai. Kata Al-Hafidh Nukathir rahimahullah kata beliau, amarahum bil jama'ati wa nahahum anit Allah memerintahkan mereka untuk berjamaah dan Allah melarang mereka dari berpecah belah. Wa qad waradatil ahaditsul muta'addidatu bin nahyi anit tafarruq wal amri bil ijtima' wal i'tilaf. Dan Allah telah datang beberapa hadis yang melarang dari berpecah belah dan menyuruh kita untuk bersatu. Kemudian dibawakan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah yarda lakum thalathan ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Inna Allah yarda lakum salatan sesungguhnya Allah ridho kepada kalian tiga perkara lakum salatan dan Allah murka kepada kalian dengan tiga perkara yarda lakum Allah ridho kepada kalian yang pertama anta Abu wa la tusyriku bihi syai'a Kalian beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan dalam kalian berpegang dengan tali Allah semuanya dan janganlah kalian berpecah belah. Yang ketiga, wa an man wallahu Allahu amrakum. Dan hendaknya kalian saling menasihati dengan orang-orang yang Allah memberikan kepada kalian sebagai pemimpin bagi kalian. Kemudian wayashatu lakum salatan. Dan Allah murka kepada kalian tiga perkara. Yang pertama qila wa Mengatakan katanya-katanya. Menyebarkan gosip kata orang begini, kata orang begini. Yang kedua, wa sual. Allah murka kepada kalian, kalian banyak bertanya. seperti bertanya yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta, tabzir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Di sini disebutkan Allah redha kepada kalian tiga perkara. Yang pertama itu yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak boleh berbuat syirik dengan apapun juga. Yang kedua, Hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Ini yang jadi syahid dalam pembicaraan kita ini. Hendaknya kalian berpegang dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Kemudian yang ketiga, hendaknya kalian menasihati ulil amri. Ya orang-orang yang diberikan oleh Allah amanah untuk mengurus urusan kaum muslimin maka disuruh kita untuk menasihati mereka dengan cara yang baik. Orang-orang yang memegang urusan kaum muslimin. Kemudian Allah benci kepada kita tiga perkara. Yang pertama katanya-katanya menyebarkan omongan yang tidak jelas. Yang kedua banyak pertanyaan yang gak ada manfaat. Dan yang ketiga wa idaatul mal. Menyanyikan sahih dirawatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Kemudian dijelaskan oleh Al-Habnu Kathir bahwa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya umat ini berpecah belah bercerai-berai dan suku telah terjadi di tengah umat ini apa yang beliau khawatirkan qad waqa'a dhalika fi yadil ummah faftaraku ala 73 firqah dan sungguh terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Bagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya bahwa satastariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar ila wahida. Bahwa umatku akan terpecah menjadi 7, 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Kemudian Al-Habib Ibnu Katsir menjelaskan lagi, minha firqatun najiyah. Satu yang selamat. Dari 73 golongan satu yang selamat. Firqatun najiyatun ilal jannati wa musallamatun min adabin nar wa humul ladzina ala makana kana alaihi Rasulullah sallallahu wa ashabuhu. Jadi ada satu firqah, satu golongan yang selamat yang akan masuk ke dalam surga dan dijauhkan oleh Allah atau diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Mereka adalah orang-orang yang berjalan dan mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian lanjutan ayatnya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian tatkala kalian saling bermusuhan lalu Allah satukan hati kalian maka kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara wa kuntum ala syafa hufrati minan nari fa anqadakum minha dan dulu kalian berada di tepi jurang jahanam di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya sampai akhir ayat Kata beliau, wahada siyaq fi sya'nil Aus wal Khazraj. Ayat ini berkaitan dengan Aus dan Khazraj, yaitu kaum Ansar. Kaum Ansar yang terjadi peperangan di antara mereka huruf kathira fil jahiliyah wa adawatun syadida wa dhaghain wa ihan wa dhuhul artinya kaum Aus dan Khazraj ini saling bermusuhan dari kaum Ansar ini dulu sebelum datangnya Islam. Peperangan yang panjang zaman jahiliyah, permusuhan yang sangat, kebencian, begitu juga kedengkian dan juga dendam di antara mereka. Kemudian falamma jaa Allah bil Islam fadakhala fi man dakhala minhum saru ikhwan mutahabbin bi jalalillah tatkala datang agama Islam ini maka masuklah mereka ke dalam agama Islam maka mereka menjadi bersaudara saling mencintai dengan kemuliaan Allah SWT mutawasilina fi dzatillah mutaawinina 'alal birri wa taqwa yang mereka saling menyambung silaturahim di antara mereka karena Allah dan mereka saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal di ayat 62, ayat 63 Allah berfirman, "Huwallazi ayyadaka binashrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim, walakin Allah alafa bainahum. Innahu 'azizun hakim." Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 62, 63. Dan Allah lah yang telah menolong kamu, mengokohkan kamu dengan pertolongan darinya dan juga dengan kaum mukminin. Dan Allah menyatukan di antara hati-hati mereka kalau seandainya kalian menginfakkan apa yang ada di muka bumi ini, maka kalian tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Dan Allah itu maha gagah dan Allah itu maha bijaksana. Artinya menyatukan hati manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita infakkan harta kita sepenuh bumi ini nggak bisa menyatukan hati manusia. Yang menyatukan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan jalan untuk bersatunya hati manusia dengan Al-Qur'an, dengan sunnah dan mengikuti jejak salafus saleh radhiyallahu anhum Kemudian wa kanu ala syafa hufrati minan nar bisa babi kufrihim dan mereka tadinya berada di tepi jurang jahanam dengan sebab kekafiran mereka fa'abadahumullahu minha an lil iman maka Allah jauhkan mereka dari neraka Allah tunjukkan mereka ke dalam iman artinya kalau seandainya mereka ini orang-orang ansor atau yang lainnya datangnya Nabi Muhammad SAW mereka tidak masuk ke dalam agama Islam tetap dalam kekafiran dan mati dalam keadaan kafir, tempatnya di mana? Neraka. Kalau mereka mati dalam keadaan kafir, tempatnya neraka. Tapi kemudian mereka beriman kepada Rasulullah SAW, maka Allah selamatkan mereka dari api neraka. Dan Rasulullah mengingatkan kepada mereka ketika terjadi keributan, mereka tidak senang ketika dibagi ghanimah waktu perang Hunain. Dibawakan juga oleh Al-Hafidz Mukathir di sini. Bahwa Rasulullah memberikan bagian kepada orang-orang yang baru masuk Islam lebih banyak daripada orang-orang Ansar. Mereka nggak senang. Kok orang-orang yang baru masuk Islam dibagi ghanimah lebih banyak daripada kita? Padahal kita yang berjuang menegakkan agama Islam di Madinah ini. Kemudian Rasulullah tahu Demikian dari para sahabat yang lain dikumpulkan mereka semua orang-orang Ansar. Kemudian Rasul bersabda kepada mereka, "Ya ma'syaral Ansar, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi wa alatan fa'aganakumullahu bi." Kata Nabi SAW, "Wahai orang-orang Ansar, bukankah aku mendapati kalian dulu sesat. Lantas Allah menunjuki kalian dengan perantaraan aku. Wa kuntum mutafarriqin. Dan dulu kalian berpecah belah. Bercerai-berai. Allah satukan hati kalian dengan aku kata Rasulullah. Wa'alatan dan dulu kalian orang-orang miskin, fakir. Fa'agnakum fa'aghnakum Allah bi. Lalu Allah memberikan kekayaan kepada kalian dengan sebab aku. Kemudian ada lanjutannya dalam ayat yang lain gak dibawakan oleh Al-Hafidz Katsir. Setelah dibawakan oleh Rasulullah demikian, kemudian kullama qala syai'an qalu Allahu wa rasuluhu aman. Setiap Rasul mengatakan demikian, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang maha dermawan. Artinya Allah yang maha dermawan dan Rasulnya juga juga yang memberikan kebaikan setelah Allah SWT. Kemudian kata Nabi ini dalam e, dalam tafsir Nukas sampai sini Allah wa Rasul aman. Kemudian dilanjutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Maghazi kata Rasulullah SAW "Lau syi'tum kultum ji'tana kada wa kada." Boleh kamu berkata, dulu kalian datang begini dan begini artinya kepada Rasulullah SAW boleh kalian katakan aku dulu datang nggak punya apa-apa tapi ingat kata Rasulullah ala tardawna ayyadhhaban nasu bisyawal ba'ir wa tadhhabuna bin nabi sallallahu ila rihalikum laula al-hijratu lakuntum ra'an min al-ansar walau salakan nasu wadiyan wa syi'ban lasalaqtu wadiyal ansar wa syi'baha al ansar syi'arun wan nasu ditharun innakum satalqawna ba'di athara fasbiru hatta talqawni alal hawd kata Rasulullah SAW tidakkah kalian redho orang-orang membawa bagian dari konima itu kambing onta dan kalian membawa Rasulullah kalian bersama Rasulullah semua bawa kambing bawa emas bawa segala kalian bersama Rasulullah SAW ke tempat kalian kalau bukan karena hijrah aku sudah menjadi orang ansor. Kalau seandainya manusia menempuh lembah dan juga jalan-jalan di tepi gunung, aku akan menempuh jalannya orang-orang ansor dan juga jalannya mereka. Ansor itu adalah pakaian yang dekat dengan kulit, sedangkan manusia pakaian luarnya. Artinya ansor itu dekat dengan Nabi SAW, sedangkan manusia itu jauh dengan Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya kalian akan menemui sesudah wafatku athara orang-orang yang mementingkan diri sendiri fasbiru adalah kalian sabar hatta talqauni al haud sehingga kalian bertemu aku di telaga hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabul Maghazi dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabuz Zakah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya jadi akhwan fitina jazakumullah Nabi mengingatkan e, kepada para sahabat untuk bersyukur atas nikmat Allah diberikan hidayah ke dalam Islam dan bersatu di atas Islam yang dulunya mereka berpecah belah. Dan Nabi ingatkan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW itu mereka bersatu. Dengan datangnya Nabi mereka mendapatkan nikmat dan yang lainnya. Boleh mengingatkan seperti ini dalam rangka mempersatukan untuk kebaikan supaya mereka tidak terus dalam perpecahan. Dan memang diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan nikmat yang paling besar bagi kaum mukminin. Maka mereka menjawab Allah wa Rasulu aman. Allah wa Rasulu aman. Karena memang Rasulullah merupakan nikmat yang besar sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 164 laqad manallahu laqad manallahu alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi ويزكيهم yuzakkihim الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ظلال مبين. qablu dalam surah Ali Imran ayat 164. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar, anugerah yang besar kepada kaum mukminin tatkala Allah mengutus seorang rasul di antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah meskipun mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah mengingatkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan nikmat yang paling besar. Di sini disebutkan oleh Al-Habnu Kathir wa inna min a'zami ma yudhkaru min ni'amihi ni'matul hidayah ila Islam yang patut untuk diingat bahwa nikmat yang paling besar yaitu nikmat diberikan hidayah di atas Islam. Yang kedua, wattiba'i rasul yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wajtima' kalimatil muslimin wa adami tafarruqiha. Jadi yang pertama nikmat yang paling besar nikmat hidayah di atas Islam. Yang kedua, mengikuti Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, berkumpul kalimat kaum muslimin di atas Quran was sunnah dan tidak bercerai-berai. Ini nikmat yang paling besar. Di ayat ini <clears throat> yang pertama fawaid yang dapat kita ambil tentang wajibnya kita wujubul i'tisam bil kitabi was sunnati Rasulullah SAW wajibnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua wujubul akhdhi bil islami kafa. Yang kedua wajib kita berpegang dengan agama Islam secara keseluruhan. Jadi bukan juz'iyat, bukan bagian, bukan parsial, tapi kita harus masuk dalam agama Islam secara keseluruhan sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Wahai orang beriman, masuklah kalian dalam agama Islam secara keseluruhan.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 kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri kalian apabila kalian berselisih tentang sesuatu Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan kepada Allah Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir. Zalika khairu asrul ta'wil. Yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Kemudian yang kelima yaitu wujubu dzikrin ni'am li ajli syukur arti wajib kita untuk mengingat nikmat-nikmat itu agar kita bersyukur kepada Allah. Wajib untuk selalu mengingat nikmat-nikmat Allah agar kita bersyukur kepada Allah. Dan Nabi mengingatkan kepada para sahabat radhiyallahu ajmain dan terutama kepada Al-Ansar, sahabat Ansar Nabi ingatkan agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat i'tisam yang sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga kata beliau hakikatul i'tisam di kitabillah hakikat i'tisam berpegang teguh setelah beliau membawakan ayat wa'tasimu bihablil jami'an wa la dalam kitabnya Madarijus Salikin Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام فالدين كله في الاعتصام به وبحبله علما وعملا واخلاصا واستعانه ومتابعه wastimraran ala dzalik ila yaumil qiyamah. Kata Al-Imam al rahimahullah, kata beliau, beliau wafat tahun 751 Hijriah. Kalau Al-Habib Al-Kathir wafat tahun 774 Hijriah. Kata beliau dalam kitabnya Madari Salikin di juz yang ketiga. Yang dimaksud dengan i'tisam, hakikat i'tisam dengan kitab Allah. yaitu kita wajib menjadikan Al-Qur'an sebagai hakim atas semua perkara. Kita wajib berhukum dengan Al-Quran, bukan dengan pendapat orang. Bukan dengan pendapat orang, bukan dengan rayu, bukan juga dengan kias, bukan dengan akal mereka, bukan dengan perasaan mereka, bukan juga dengan cash Kashf ini istilah torekot jadi sesuatu yang mereka dapatkan dalam mimpi yang bukan wahyu. Enggak boleh kita berhukum dengan yang demikian. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran, maka dia terlepas dari i'tisam kepada kitabullah ini. Karena agama semuanya wajib berpegang dengan Al-Quran. Wajib agama ini. Kalau disebutkan Quran termasuk apa? Sunnah. Karena Al-Quran sangat membutuhkan kepada sunnah dan memerlukan penjelasan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tinggalkan kepada kita berapa? Quran saja atau Quran dengan sunnah? Quran dengan sunnah. Tarak fikum amraini lan tadillu mata masaktum bihima kitab Allah sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua perkara ini. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya agama ini semuanya harus berpegang dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, baik secara ilmu. Kita wajib mempelajari Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Baik secara amal, kita wajib mengamalkan Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Ikhlas, kita wajib ikhlas dalam kita mengamalkan Islam ini. Wasti'anatan, yaitu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mutaba'atan dan juga kita ittiba kepada Rasulullah SAW dan terus menerus yang demikian sampai hari kiamat. Artinya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib berpegang teguh pada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir sadi menjelaskan juga tentang ayat ini hampir sama dengan penjelasan Al-Hafidh Ibn Kathir dan beliau menjelaskan di akhir ayat ini kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi demikian Allah menjelaskan ayatnya artinya Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya untuk menjelaskan al-haq minal batil kebenaran dari kebatilan min minal dhalal dan petunjuk menjelaskan petunjuk dari kesatan la'allakum tahtadun agar kalian mendapatkan petunjuk yaitu agar kalian mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Alakum nah, tahtadun ay bima'rifatil haq wal amal bihi. Mengetahui kebenaran, mengamalkan kebenaran. Kemudian beliau memberikan ke penjelasan juga wa inna min a'dhami ma yudhkar min ni'amihi ni'matul hidayah islam wa tiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ijtima'i kalimatul muslimin wa 'adami tafarruqiha. Bahwa di antara yang patut yang paling besar untuk diingat yaitu nikmat-nikmat hidayah ke dalam Islam. Nikmat mengikuti dan juga bersatunya kalimat kaum muslimin dan tidak berpecah belah. Sekarang kita bahas ayat yang kedua. Ini tiga ayat dalam surah Ar-Rum. Antum lihat, antum buka ayatnya, buka musafnya. Karena kita sekarang ini ngaji. Kalau ngaji, bawa Qur'annya dibuka musafnya untuk melihat musafnya surah Ar-Rum surah 30 ayat 30 sampai ayat 32. Allah SWT berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa." فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله berfirman yang artinya dalam surah Ar-Rum surah 30 ayat 30 sampai 32. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia atasnya yang tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Demikianlah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan bertaubat kembali kepada Allah, bertakwa kepadanya, dan dirikanlah salat dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan berkelompok-kelompok dan setiap golongan setiap kelompok bergembira dan berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Di sini sebutkan fa'aqim wajhaka ay fasaddid wajhaka wastamir alladhi syara'allahu lak. Min al hanifiyati millati Ibrahim. Allah berfirman, "Fakim wajhaka, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus." Artinya hadapkan wajahmu dan tetap demikian pada syariat yang Allah syariatkan kepadamu. Jadi agama yang lurus yaitu agamanya Ibrahim salatu wassalam alladhi hadakallahu laha wa kammalaha laka ghayatal kamal yang Allah memberikan petunjuk kepadamu kepadanya dan Allah sempurnakan kamu dengan puncaknya kesempurnaan. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk menghadap kepada agama yang lurus. Agama yang hanif. Agama tauhid yang lurus kepada tauhid dan berpaling dari semua bentuk kesyirikan. Yang Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah untuk mengikuti milahnya siapa? Ibrahim wattabi millata Ibrahim hanif. Nabi Ibrahim yang lurus. Di sini suruh lahnya Nabi Ibrahim yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Fitratallahi allati fatar nasa 'alaiha. Yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Artinya di sini fatara khalqahu ala ma'rifatihi wa tauhidihi وأن وأنه لا إله غيره yang Allah ciptakan manusia untuk mengetahui Allah dan mentauhidkan Allah yang tiada ilah yang berhak diberikan hanya Allah SWT sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172 wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala dan Allah mempersaksikan kepada calon-calon anak Adam yang Allah akan hidupkan sampai hari kiamat. Yang Allah bersaksi, bukankah aku Tuhan kalian, aku Rob kalian? Mereka semua menjawab iya. Jadi Allah keluarkan ruh calon-calon anak Adam ini dan Allah bersaksi kepada mereka bahwa aku adalah Rabb kalian. Semuanya mengatakan iya. Allah sebutkan dalam surah Al-Araf ayat 172. Dan juga manusia diciptakan Allah di atas fitrah. Kullu mauludin yulul fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah atau mamin maulud illa yulul fitrah. Tidak satu pun anak lahir dalam keadaan fitrah, semuanya. Tapi fitrah di sini dijelaskan oleh para mufassirin dan juga para pensyarah hadir yang dimaksud adalah Islam. Seperti dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Yang dimaksud dengan fitrah di sini yaitu Islam. Kemudian la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Yang dimaksud dengan la tabdila khalq ai la tabdila li dinillah. La tabdila li dinillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah, artinya tidak ada perubahan dalam agama Allah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibn Zaid, Al-Dhahaq, Qatada, Ikrimah, Mujahid, Said bin Jubair dan yang lainnya. Semua menjelaskan Ibn Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Qatada, al dhahaq Ibnu Zaid ketika menafsirkan ayat la tabdila li khalqillah dikatakan la tabdila li dinillah. Tidak ada perubahan dalam agama Allah. Dan Imam Bukhari juga mengatakan demikian, la tabdila li khalqillah ay li dinillah. Kemudian disebutkan lagi Zalika dinul qayyim Setelah disebutkan fitrat Allah ya fatar nasa 'alaiha la tadlil khalq. Dzalika dinul qayyim. Yang demikian agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, "Dzalika dinul qayyim." Itulah agama yang lurus, ai at-tamassuk bisyari'ati wal fitrati salimati huwa ad-dinul qawim al-mustaqim. berpegang dengan syariat dan fitrah yang selamat itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selanjutnya ayatnya. Munibina ilai. Munibina ilai, eh, raji'ina ilai. Dalam keadaan kembali kepada Allah. Wattaqu. Artinya kalian takwa kepada Allah wa aqimus shalah dan dirikanlah salat wala takunu minal musyrikin dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin artinya kalian mentauhidkan Allah mengikhlaskan ibadah kepada Allah jangan kalian berbuat syirik kepada Allah kemudian disebutkan di sini minal ladina farraqu dinahum wa kanu orang-orang musyrik ini yaitu mereka yang telah memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun dan setiap golongan berbangga dengan golongannya. Artinya la takunu minal musyrikin alladzina qad farraqu dinahum ay baddalu wa ghayyaru wa amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din. Kata Ibnu Katsir rahimahullah kata beliau, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin yang mereka memecah belah agama mereka, mengganti, merubah, mereka beriman dengan sebagiannya dan kufur kepada sebagiannya. Wa qara ba'dhum Sebagian ahli kiraat membaca dengan farakudinahum. Minaladina farakudinahum. Di sini disebutkan minaladina farakudinahum. Ada juga yang membaca farakudinahum. Ay tarakuhu wara'a zuhurihim yang mereka meninggalkan agama itu dibiar ditinggalkan agama. Yahudi dan Nasara wal Majus wa abadatil awliya al batila. Mereka lah orang-orang Yahudi, Nasrani, mimma ada kecuali hal Islam tetap bersatu. Dan Allah ingatkan dalam surah Al-An'am di ayat 159. Allah ingatkan dalam surah Al-An'am ayat 159. Allah SWT berfirman, Innal ladina farraqu lasta minhum fi syai' innama amrum Allah bima kanu yaf'alun. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka engkau Muhammad tidak termasuk mereka. Sedikit pun tidak. Sesungguhnya urusan Allah akan apa yang mereka kerjakan. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Kathir, fa ahlul adyan qablana ikhtalafu bainahum ala ara wa min al-batilah. Wa kullu firqatin minhum تزعم أنهم على شيء وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه قتلها ابن كثير Semua agama yang sebelum kita mereka telah berpecah belah di antara mereka menjadi berbagai pendapat, golong-golongan yang batil semuanya. Dan setiap golongan menyangka bahwa mereka di atas kebenaran. Begitu juga umat ini, umat Islam, mereka berselisih dan berpecah belah menjadi golong bergolong-golongan dan semuanya sesat kecuali satu yang tidak sesat, yaitu ahlus orang-orang yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah rasulnya oleh generasi yang pertama dari umat ini para sahabat dan tabi'in dan juga yang mengikuti mereka ini pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang ya, zaman yang kathir sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ketika Nabi ditanya tentang al-firqah yang selamat Nabi menjawab ma ana alaihi wa ashabi yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kemudian dijelaskan oleh ini selesai dari Ibnu Katsir. Syekh Sa'di menjelaskan tentang faqim wajhaka, hadapkan dirimu ke dalam agama Islam ini. Maksudnya hadapkan dirimu kepada agama Islam ini yang merupakan Islam iman dan ihsan yang merupakan agama yang lurus hanif yang bertauhid kepada Allah dan berpaling dari semua kesyirikan. Kemudian fitratullahi fataran nas yang Allah menciptakan manusia di atasnya. Artinya Allah menciptakan manusia ini agama yang hanif, agama yang lurus. Yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah semua manusia, semuanya Nabi bersabda, "Kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Dan berarti yang lain sebutkan, "Ma min mauludin illa yulal fitrah." Bahwa setiap anak itu melahirkan lahir dalam keadaan fitrah. Ini hadis sahih dari Bukhari, Muslim, Tirmizi dan yang lainnya. Maka kedua orang tua yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, fa'inkana in kana muslimaini fa muslimun. Apabila kedua orang tuanya muslim, maka anaknya juga muslim. Kalau orang tuanya muslim, maka anaknya juga muslim. Kemudian ikhwan fillah, bahwa Allah menciptakan seluruh makhluk ini ini dalam keadaan fitrah, semuanya. Fitrah dalam keadaan Islam. Kata Syekh Sa'di rahimahullah kata beliau begini fawadha'a fi qulubihim mahabbatal haq wa itharul haq wa hadha haqiqatul fitrah artinya Allah menciptakan makhluk ini dan Allah tidak zalim Allah tidak berbuat zalim Allah ciptakan semua makhluk ini di atas fitrah dan Allah berikan ke dalam hati mereka kecintaan kepada kebenaran mengutamakan kebenaran dan ini merupakan hakikat fitrah nah kalau ada yang keluar dari fitrah ini ini disebabkan karena apa? Karena sesuatu yang merusak dia. Iman lingkungannya yang merusak dia, kedua orang tuanya, atau karena hawa nafsunya, atau karena godaan syaitan. Jadi ada faktor-faktor yang merusak fitrahnya dia. Yang pertama kali siapa? Kedua orang tuanya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumbajisanihi. Yang kedua, faktor yang kedua faktor hawa, hawa nafsu. Kalau dia selamat dari hawa nafsu, dia mesti akan mengutamakan kebenaran, akan mengutamakan Islam. Jadi kalau ada keluarga kafir, kafir keluarga kafir. Lahir anaknya. Anak ini tumbuh. Dia menjadi remaja. Mesti dia akan mengutamakan kebenaran selama dia tidak dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Mesti bahwa Allah menciptakan, dia cinta kepada kebenaran dan mengutamakan kebenaran. Mau Dirusak oleh lingkungannya. Yang pertama lingkungan pertama orang tuanya. Yang kedua hawa nafsu, yang ketiga syaitan. Dan baru nanti teman-teman yang jelek, teman-teman yang jahat dan yang lainnya. Itu yang merusak dia. Kemudian disebutkan lagi di sini. La tabdila li khalqillah, tidak berubah dalam ciptaan Allah, itu dalam agama Allah. Kemudian munibina ilai wataku Adalah mereka ini kembali kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Kalimat wataku kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'd dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau, "Mana wataku fahad yashmal fi'l al-ma'murat wa tark al-manhiyat." Yang dimaksud dengan bertakwa mencakup semua perbuatan perintah Allah. Artinya, bertakwa kepada Allah mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan juga tarkal manhiat meninggalkan semua yang dilarang. Jadi takwa kepada Allah itu mengerjakan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Dan antum perhatikan, kalau kita membahas tentang takwa, bahwa perintah yang paling besar untuk bertakwa kepada Allah yaitu mentauhidkan Allah. Ini perintah yang paling besar. Kemudian larangan yang paling besar berbuat syirik kepada Allah. Larangan yang paling besar yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian <clears throat> disuruh untuk mengerjakan salat, wa aqimus salat. karena salat. Kenapa disuruh salat? Karena salat ini akan menjaga hubungan seorang hamba kepada Allah dan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Wa aqimis shalah inna sholata tanha lil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat karena semua salat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian dilanjutkan, wala takunu minal musyrikin dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana orang musyrikin ini? Minal ladina farraqu dinahum yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wakanu Syiah itu menjadi bergolong-golongan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah kata beliau, wakanu Syiah ay kullu firqatin min firaqi syirik ta'allafat wa ta'assabat ala nasri ma ma'ah min al-batil wa munabadati ghairihim wa muharabatihim. Artinya setiap golongan dari firqah-firqah syirik mereka fanatik untuk membela apa yang ada padanya dari kebatilan dan mereka membuang selain mereka dan memerangi selain mereka kullu hizbin bima ladaihim farihun dan setiap golongan berbangga dengan apa ada yang ada pada mereka atau dari apa yang ada pada mereka dari ilmu-ilmu yang menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah dan mereka bergembira dengan berpecahnya mereka di atas kebatilan ini. Dan mereka menyangka bahwa mereka di atas kebenaran dan mereka menyangka bahwa selain mereka di atas kebatilan. Wa fi hadha kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa fi hadha tahdhirun lil muslimin min tashattutihim wa tafarruqihim firaqa kullu fariqin yata'assabu lima ma'ahu min haqqin wa batil fayakununa musyabihin bidzalika lil musyrikin fit tafarruqi bal ad-din wahid wal rasul wahid wal ilah wahid. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah kata beliau, ayat ini sebagai peringatan bagi kaum muslimin agar mereka jangan berpecah belah. Jangan bergolong-golongan. Yang setiap golongan fanatik terhadap apa yang ada padanya dari kebenaran dan kebatilan. Sehingga mereka menyerupai kaum musyrikin dalam berpecah belah dalam agama ini. Bahkan agama ini satu, agama Islam. Agama yang hanya satu agama Islam. Selain Islam semuanya batin Agama yang diridhai Allah hanya satu agama Islam. Selain Islam Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, semua yang semua batil. Allah SWT. Hanya satu yang hak. Yang akan mengantarkan manusia ke surga yang satu. Itu agama Islam. Wa Rasul wahid. Dan Rasulnya satu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wal ilahu wahid. Dan Rabbnya satu, Tuhannya satu, ya Allah SWT. Kemudian ayat ini, fawaid yang dapat kita ambil dari ayat ini. Ini banyak fawaid yang dapat kita ambil dari ayat ini. Surah Ar-Rum. Yang pertama, Yang pertama ikhtiar Islam dinan yuqbilu alaihi muslimu bi Yang pertama yaitu memilih agama Islam, satu-satunya agama yang benar yang wajib seorang muslim untuk masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Jadi memilih agama Islam ini satu agama yang benar dan wajib muslim ini masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Dengan dasar surah Al-Baqarah ayat 208 ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Dan tentang satu-satunya Islam agama yang hak, dasarnya banyak dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 19, "Inna dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama yang hak hanya satu agama Islam. Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghaira islami din fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati khasir. Barang saya mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah dan dia termasuk orang yang merugi. Itu yang pertama. Yang kedua, wujubul ikhlas. Yang pertama, yang kedua, wajibnya ikhlas dalam kita beragama. Wajibnya kita ikhlas dalam kita beragama. Yang ketiga, wujubul wujubul ihtimam bil ilmi nafi al-musil ila mardatillah. Yang ketiga, wajibnya kita memperhatikan ilmu yang bermanfaat yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah SWT. Tahu agama ini ya harus belajar dia. Sekarang kita disuruh menghadapkan kepada agama yang lurus. Sekarang kita harus menghadapkan kepada agama yang lurus. Fakim wajah lini hanifah. Bagaimana kita tahu agama yang lurus kalau kita nggak belajar? Dan kebanyakan umat Islam tidak belajar. Maka di akhirat dikatakan walakin aktsaran nasila la ya'lamun. Maka wajib kita belajar agama Islam ini wajib. Setiap muslim dan muslimah wajib. Dan sudah hafal semua kaum muslimin. Umum kaum hafal. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas muslim. Wajib dia untuk memperhatikan ilmu yang bermanfaat yang membawa kepada apa? Kepada Allah. Karena apa? Karena al-jahl sababu kulli bala'in. Karena kebodohan merupakan sebab setiap bencana, perpecahan yang ada di tengah-tengah muslim sebabnya karena kebodohan. Kebodohan. Atau yang kedua karena hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Ini yang membuat manusia ini berpaling dari agama yang lurus, ya kebodohan. Makanya wajib kita belajar ilmu yang bermanfaat ini. Wajib. Maka kita harus luangkan waktu kita untuk belajar ilmu syari. Wajib kita luangkan waktu kita. Kemudian yang keempat, al mubadarah ilal a'malis salihah. Yang keempat, segera dalam melakukan amal-amal soleh. Kalau disuruh kita menghadapkan ke dalam agama Islam, bukan menghadap aja. Belajar, amalkan. Belajar agama Islam, amalkan Islam ini. Tapi Islam ini untuk diamalkan. Bukan koleksi. Bukan ilmu pengetahuan. orang-orang kafir juga belajar tentang Islam sebagai ilmu pengetahuan. Bukan untuk diyakini, diimani, dan bukan untuk diamalkan. Sekedar ilmu pengetahuan, bukan. Kita mengkaji agama Islam ini untuk diamalkan. Yang diperintah oleh Allah, lakukan amal soleh. Belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Maka Allah menyebutkan tentang iman dan amal soleh. Ila amanu wa amilus soleh. yang beriman dan beramal soleh. Banyak yang tentang masalah itu. Maka disuruh kita untuk untuk segera melakukan amal-amal soleh. Yang kelima, al-inaba ila Allah taala. Al-inaba. Artinya wajib kita untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas semua dosa dan maksiat yang kita lakukan. Setiap hari kalau Nabi istighfar dan bertaubat dalam sehari 100 kali, kita juga demikian. Oh kita banyak dosa. Saya dan antum sama. Harus banyak kita istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Kemudian yang keenam wujubul khauf min Allah wa taqwa. Jadi wajibnya takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Jadi khauf min Allah wa taqwa Allah. Kita wajib untuk takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah kata beliau bahwa takwa ini melakukan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangan. Itu takwa. Yang paling pokok, yang paling asas adalah mentauhidkan Allah. Kemudian larangan yang paling besar yaitu syirik. Begitu juga bertakwa kepada Allah dengan berusaha bagaimana kita bersatu di atas kebenaran dan menjauhkan segala macam bentuk perpecahan dan sebab-sebab yang membawa kepada perpecahan. Takwa kita kepada Allah. Sebab takwa ini yang untuk perhatikan, takwa ini penting. Karena takwa ini kita akan hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita berpecah belah dalam agama ini. Kemudian yang ketujuh, iqamatus shalah. Menegakkan salat. Wa aqimus shalah. Menegakkan salat. Kenapa disebutkan oleh Allah menegakkan salat? nggak puasa, tidak yang lainnya. Kenapa disuruh sholat? Karena yang pertama bahwa penegakan sholat ini hubungan manusia dengan Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat dikerjakan dengan berjamaah yang merupakan jalan kepada apa? Persatuan. Jalan kepada persatuan. <clears throat> Menegakkan sholat ini. Karena laki-laki diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Dasarnya ayat dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah ayat 43 wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'rakin. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat dan rukulah bersama yang ruku. Ayat ini jadi dijalankan oleh para ulama tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Dan juga puluhan dalil dari hadis Nabi yang sahih dan juga asal para sahabat tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Yang kedelapan, yang kedelapan tauhidullah atau wujubu tauhidillah azza wa jal wa nabdh syirik bi kulli suwarihi wa aqsamihi. Yang kedelapan wujubu tauhidillah azza wa jal wa nabdh syirik bi kulli suwarihi wa aqsamihi. Wajibnya mentauhidkan Allah azza wa jalla dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan dengan segala bentuknya dan segala bentuk macamnya. Dan nah, antum harus ingat bahwa kalimat tauhid asas tauhidul kalimah. Saya ulangi, bahwa kalimat tauhid itu asas tauhidul kalimah. Kalimat tauhid merupakan asas untuk bersatunya kaum muslimin. Jadi bersatunya kaum muslimin harus berdasarkan apa? Tauhid kepada Allah SWT. Tauhid. Persatuan gak akan ada artinya tanpa tauhid kepada Allah. Persatuan gak akan ada artinya tanpa menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat tauhid asas tauhidil kalimat. Kalimat tauhid merupakan asas tauhid kalimat untuk menyatukan kalimat kaum muslimin harus dengan tauhid kepada Allah SWT dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian yang kesembilan. Yang kesembilan wujubul bara'ah minasyirki wal musyrikin. Wajibnya kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Wujub al-bara'ah minasyirki wal musyrikin. Wajib kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Artinya nggak boleh kita loyal kepada orang berbuat syirik, nggak boleh setia kepada mereka, nggak boleh membantu mereka, nggak boleh mendukung mereka, nggak boleh menghadiri perayaan mereka, tidak boleh hadir dalam acara-acara mereka, tidak boleh. Wajib barak dengan kaum musyrikin. Ini nas Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW dan sepakat para ulama salaf tentang ini. Jadi kita harus berlepas dari kesyirikan dan orang berbuat syirik. Tidak boleh setia pada mereka, tidak boleh loyal kepada mereka, tidak boleh mencintai mereka, tidak boleh bergabung dengan mereka, tidak boleh menghadiri perayaan mereka, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Jadi wajib kita berlepas dari kesyirikan. Ini berkaitan dengan al-wala wal bara. Enggak boleh juga mendukung kaum musyrikin, enggak boleh. Antum nonton bola, mendukung pemain bola, nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam. Mereka di atas kebatilan, di atas kekufuran, di atas kesyirikan. Nggak boleh kita dukung. Tidak boleh sama sekali. Ya, tunjukkan al-wala wal-bara. Wala kepada Allah, Rasulnya dan kepada kaum mukminin. Bara kepada musyrikin, kepada iblis, syaitan, dan kepada orang-orang munafikin. Orang-orang kafirin, musyrik, harus kita bara kepada mereka. Nggak boleh. Makanya menghadiri perayaan mereka, acara mereka nggak boleh. Seperti Allah sebutkan dalam surah dalam surah Al-Furqan, "Walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama." Dan orang-orang yang tidak zur, zur para mufassir menyebutkan kedustaan. Yang kedua dia tafsirkan acara-acara musik. Nggak boleh menyaksikan. Yang ketiga, a'ya dan musyrikin hari rayanya orang-orang musyrik nggak boleh menghadiri mereka. Walladzina la yashdun zur wa idza marru bil lagwi marru kiramah. Dan apabila mereka melewati, mereka melewati dengan cara orang-orang terhormat. Disebutkan oleh Ibnu Jarir atau tabari tentang tafsir ayat ini, Ibnu Katsir dan yang lainnya para mufassirin. Juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10 fawaid yang ke-10 dari tiga ayat ini hurmatul iftiraq في الدين الإسلامي ووجوب الاتحاد فيه عقيدة وعبادة وقضاء وغير ذلك Yang ke sepuluh haram berpecah belah dalam agama Islam. Haram berpecah belah. Dan wajib bersatu dalam akidah, ibadah, hukum, akhlak dan yang lainnya. Kemudian yang ke-11, wujubu tamassuk bil kitab was sunnah. Wujubu tamassuk bil kitab was sunnah ala fahmi salafus salih. Yang ke-11 wajibnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Di akhir eh, tafsir dari ayat ini di tafsir Syekh As-Sa'di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah Taisir Karim Rahman Di tafsir kalimat. kata beliau begini setelah beliau bawakan ayat ini ya kemudian beliau menjelaskan tentang uh, usaha kata beliau begini setelah beliau menjelaskan perpecahan yang ada ini yang di, terjadi di tengah-tengah kaum muslimin kata beliau fahal hadha illa min akbar nazagati syaitan wa a'zami maqasidihi allati kada biha lil muslimin kata beliau bukankah perpecahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ini sebesar-besar gangguan syaitan dan sebesar-besar tujuan dari syaitan yang dia menyesatkan demikian kaum muslimin untuk berpecah belah. Kemudian kata beliau begini, wahalis sa'yu في جمع كلمتهم وإزالة ما بينه من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضل الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة إلى الله kata beliau bukankah usaha untuk menyatukan kalimat kaum muslimin dan menghilangkan apa yang ada pada mereka dari perpecahan dan perselisihan yang dibangun di atas pokok yang batil asal yang batil. Jadi berpecah belah kaum muslimin menganggap bahwa apa yang mereka pegang itu benar. Mereka nggak punya pokok yang benar yaitu tauhid, tapi pokok yang batil yang ada pada mereka. Bukankah untuk menghilangkan perpecahan yang ada yang mereka bangun di atas asal yang batil itu? Itu merupakan seutama-utama jihad di jalan Allah dan juga merupakan seutama-utama amal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kita harus berusaha bagaimana menyatukan kaum muslimin di atas Quran wa sunnah al-fahmi Mendawakan Al-Quran wa sunnah al-fahmi Menegakkan tauhid dan mendawakan dakwah tauhid ini. Ini merupakan seutama-utama jihad. Kenapa? Perpecahan yang ada dibangun di atas kebatilan. Nah, mereka menganggap bahwa apa yang ada pada mereka itu benar. Padahal mereka berbuat kesyirikan kepada Allah. Mereka berbuat bid'ah dan yang lainnya. Maka kalau kita ambil dari penjelasan Syekh Sa'di, ada tiga doa bid. Ada tiga bid yang perlu kita perhatikan dari penjelasan Syekh Sa'di ini. Ad-dabitul awal. Ketentuan yang pertama. <clears throat> Yaitu mura'atu ma ajma' alaihi sadrul ummah min umurid din. Wadhalika yatamatsal mura'atu ma ajma' alaihi sadrul ummah min umurid din. yatamathalu dhalika fi umur al-i'tiqad wal ibadah was suluk فواجب على المسلمين التمسك بما كان عليه سلفهم الصالح في مثل هذه الأمور Jadi memperhatikan apa yang telah disepakati oleh generasi yang pertama dari umat ini dalam perkara agama. Contohnya seperti dalam masalah i'tiqad, masalah akidah, masalah ibadah, masalah suluk, masalah akhlak. Maka wajib atas kaum muslimin berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan oleh salafus saleh. Ini yang pertama. Saya akan jelaskan yang pertama dulu. Berarti yang pertama kalau kita mengajak manusia <clears throat> kepada Al-Qur'an As-Sunnah ala fahmi salaf. Berarti kita mengajak manusia kepada apa? Jawab, kepada apa? kepada persatuan, bukan kepada perpecahan. Karena dituduh kita bahwa dengan kita mengajak manusia mendakwakan dakwah yang hak, mendakwakan dakwah tauhid, dianggap memecah belah umat. Yang mengatakan kita harus bersatu kembali kepada Quran Sunnah, ala pahmi salaf Rasulullah SAW. Maka antum lihat sekarang di dalam buku ini, mulia dengan mana salaf. Antum lihat di halaman 96. Antum lihat hadisnya. Supaya jelas karena banyak orang menuduh bahwa dakwah salaf ini memecah belah umat, mencari berikan umat. Justru dengan kita mendakwakan dakwah salaf ini akan menyatukan kaum muslimin di atas jalan yang benar, di atas siratal mustaqim. Antum lihat hadisnya. Dalil yang ke-25 tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf di buku Mulia dengan Manhaj Salaf di halaman 96. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ia berkata, صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعدة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW salat bersama kami, salat subuh. Kemudian beliau menghadap kepada kami. setelah selesai sholat subuh, beliau menghadap kepada kami. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat mata kami berlinang dan membuat hati kami takut. Maka seorang berkata, "Wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah." Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Maka Rasulullah SAW ya, aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena sungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi sudah ingatkan akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geram kalian. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama karena sungguhnya setiap perkara yang diadakan dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Al-Hakim dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Antum lihat di sini Nabi sudah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Nabi sudah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam akan terjadi perpecahan di tengah kaum muslimin akan terjadi perselisihan dengan kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW memberikan jalan keluar yang terbaik buat umat Islam. Untuk mereka tetap bersatu dan tidak berpecah belah. Yaitu Nabi SAW bersabda, Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi tidak akan berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Kemudian bukan itu saja, Nabi mengatakan tamas takubiha. Peganglah rata-rata. Bukan itu saja, Wa'adu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan geram kalian. Artinya kita disuruh berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala salaf dengan sungguh-sungguh. Bukan sambilan. Banyak orang-orang yang cuma intisab kepada salaf, tapi nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, nggak pernah nuntut ilmu, nggak pernah baca buku, nggak pernah. Cuma intisab aja salaf. Karena banyak yang ikut salaf, saya ikut juga salaf lah. Sampai ditulis di kaosin di belakangnya salaf. Nggak tahu ngerti apa enggak. Ya, nggak ngerti dia. Bahkan Ustadz Ibu, kita harus ke salaf. Ketika salaf itu apa? Nggak tahu saya. Bingung dia. Makanya belajar dulu. Belajar. Pelajari Islam. Kalau disebutkan menghadap pada agama, berpegang teguh pada salaf, ya mempelajari sungguh-sungguh. Kaji Islam dengan benar. Al-Quran Rasulullah pahami Pahami dengan benar. Yakini dan amalkan. Bukan sekedar intisar. Bukan sekedar menisbahkan Al Qur'an Tapi harus kita pelajari betul. Al-Quran Rasulullah pahami salah. Pelajari. Dan kalau disebutkan pelajari, berarti yang pertama kali dikaji apa? Yang paling pokok apa yang dikaji? Tentang apa? Tentang akidah, tentang tauhid. Itu yang pertama kali. Yang pertama kali kita kaji tentang akidah, tentang tauhid. Tamatkan kitab tauhid. Baru sekali terus dua kali, tiga kali, empat sampai kita paham tentang isinya dan meyakini. Baca Fathul Majid, ulangi berkali-kali. Dan yang lain lagi di kitab tauhid yang itu dari para ulama salaf dan juga para ulama yang mengikuti jejak mereka. Jadi berpegang teguh pada Al-Quran Sunnah Pahmi Salaf, pegang rata-rata. Gigit dengan garam kalian, gigit. Artinya sungguh-sungguh Sungguh-sungguh kita mempelajarinya, memahaminya, meyakininya, mengamalkannya, sungguh-sungguh. Kemudian nggak akan sempurna, nggak akan sempurna kita berpegang teguh pada salaf kecuali dengan menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Maka Nabi melanjutkan wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan jauh dari jauhkan dengan setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah sesat. Nggak ada dalam Islam itu bid'ah yang hasan. Tidak ada. Semua bid'ah, semuanya sesat. Yang mengatakan demikianlah Rasulullah SAW. Semua bid'ah sesat. Nggak ada bid'ah hasan dalam Islam. Tidak ada. Jadi sempurnanya kita berpegang teguh kepada mana salaf dengan menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Nggak akan sempurna kita berpegang kepada salaf kecuali dengan kita menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Kalau masih campur adukan dengan bid'ah nggak akan sempurna. berpegang teguh kepada kesalahan. Maka di sini antum perhatikan berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu yaitu jalan yang dilalui berpegang teguh kepada keyakinan, perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu dan para khalifah rasyidin. Ini merupakan sunnah yang sempurna. Kemudian, ikhwan fillah, jazakumullah. Di sini juga dalam hadis ini menjelaskan bahwa Nabi menggabungkan antara sunnah beliau dengan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi enggak bisa kita lepas. Jadi harus kita memahami Islam ini dengan pemahaman salaf. Jadi bahwa Islam tidak bisa dipahami melainkan dengan manhaj salaf. Yang kedua, kita disuruh untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin. Yang ketiga, beliau menjadikan bahwa lawan daripada sunnah ini adalah bid'ah. Maka hal ini menunjukkan bahwa setiap yang menyelisih mandat salaf berarti ia terjerumus dalam bid'ah walaupun tanpa ia sadari. Yang keempat, beliau menjadikan manhaj salaf sebagai solusi dari perselisihan dan bid'ah. Barang siapa yang berpegang, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafah Rashidin, maka ia termasuk dalam golongan yang selamat kelak di hari kiamat. Yang kelima, beliau SAW tidak masukkan sunnah beliau dan sunnah khulafah ke dalam persesian yang banyak. Artinya justru dengan kembali kepada Quran dan sunnah al salam ini, kita akan membawa kepada persatuan. Justru kalau kita lihat di sini, bahwa kita wajib untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi dan sunnah para sahabatnya dan kita menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah karena semua bid'ah itu akan membawa kepada perpecahan. Antum lihat penjelasan Syekhul Islam. Antum lihat di halaman 101. Di halaman 101 antum lihat di buku Mulia Masalah. Hadis ini menjelaskan bahwa bid'ah dan ahlul bid'ah tidak ter, apa, menjelaskan, saya ulangi lagi. Menjelaskan tentang bahaya bid'ah. arti kita menjelaskan kepada umat tentang bahaya bid'ah. Menjelaskan juga tentang tokoh-tokoh ahlul bid'ah kepada umat. Ini tidak termasuk dari memecah belah persatuan kaum muslimin. Karena orang mesti tahu ini perbuatan ini bid'ah atau tidak. Orang harus jelaskan kepada mereka bahwa ini bid'ah. Dan juga para ulama menjelaskan tokoh-tokoh yang menyesatkan dari al-bidah. Tapi itu sekedarnya aja. Bukan setiap hari dilakukan demikian tidak. Ketika penting dibutuhkan dijelaskan. Makanya rudut para ulama terlalu beda, buku-bukunya tipis. Rudut. Yang dibawa, yang tebal itu ilmu. Bukan tiap hari membantah lebih bukan. Justru yang pelajari tiap hari ilmu. Bagaimana kita memahami Islam yang benar dan mengamalkannya. Membantah, tetap membantah. Tapi bagi orang-orang yang faham yang ahli untuk membantah ini. Jadi kalau kita menjelaskan itu tidak termasuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Bahkan menjelaskan bahaya beda dan membantah beda termasuk dalam kategori jihad. Sebagaimana perkataan Yahya bin Yahya bahwa membantah beda termasuk jihad. Juga termasuk dalam kategori jihad yaitu mengatakan yang benar itulah benar dan yang salah itulah salah. Sebab tidak akan ada artinya jasad-jasad kaum muslimin bersatu sedangkan hati, akidah dan manhaj mereka berbeda-beda. Persatuan ini perumpamaannya seperti persatuan orang-orang Yahudi sebagaimana Allah taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 14, "Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta." Kamu kira mereka bersatu pada hati mereka berpecah belah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, orang yang membantah lebih dalam mujahid sampai Yahya bin Yahya berkata membela sunnah Nabi SAW lebih utama daripada jihad fisabilillah. Ini beliau bawakan dalam majmu fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah di juz yang keempat. Ini dobit yang pertama, ketentuan yang pertama. Sekarang kita masuk ad-dobit adobit thani Ad-dobit thani mura'atul ukhuwah al-imaniyah مراعاة الأخوة الإيمانية وحقوقها فهي الرابط الحقيقي والرباني الذي يربط بين أفراد المجتمع المسلم Dobit yang kedua yaitu menjaga artinya kita wajib memperhatikan setelah membahas kita bagaimana kita bersatu dan menjauhkan segala macam bentuk perpecahan maka kita wajib menjaga ukhuwah imaniyah dan hak-hak Islam hak muslim dengan muslim harus kita jaga. Ini merupakan ikatan yang hakiki, ikatan yang rabbani yang mengikat di antara individu-individu masyarakat muslim. Antum lihat dalam buku Mulia dengan Masalah di halaman 232 sampai 234. Antum lihat. Antum lihat di buku Mulia dengan Masalah dari mulai halaman 231 sampai 234. Kita melihat di buku Mulia dengan masalah di halaman 231 sampai 234. Artinya sunnah ini mengajak untuk bersatu dan berkumpul di atas kebenaran. Jadi salaf ini justru mengajak umat ini bersatu dan berkumpul di atas kebenaran. Kita nggak pernah mengadakan perpecahan dan nggak pernah mengajak orang kepada perpecahan. Justru kita mengajak orang kepada persatuan di atas Quran wa sunnah al salaf. Antum lihat di sini. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berkumpul dan bersatu di atas kebenaran. Dan tidak boleh berpecah belah. Serta tidak boleh berselisih. Berpecah belah dan berselisih merupakan sebab kesoliman dan kelaliman. Yang dapat menyebabkan umat ini saling mencaci satu sama lain. Serta mengalahkan darah satu sama lain. Berkumpul dan bersatu di kebenaran adalah satu ciri yang jelas bagi ahlu sunnah wal jamaah. Prinsip yang agung ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan pengamalan para sahabat dan salafus soleh radhiyallahu anhu majma'in. Allah Ta'ala berfirman, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan lalu Allah mempersatukan hati kalian sehingga dengan karunia kamu menjadi bersaudara. Allah juga berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi." Ila akhir ayat. Dan Allah telah mensyariatkan kepada kalian agar Allah telah mensyariatkan kepada kalian agama yang telah yang kepada Nuh dan apa yang kami wasiatkan kepadamu Muhammad dan apa yang kami telah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 46, "Wa Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar dalam surah Al-Anfal ayat 46 Rasulullah yang bersabda al mumin ulil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'da seorang mu'min dengan mu'min lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi sebagian yang menguatkan sebagian yang lain dan beliau merekat jari jemarinya Begini kan jadi muslim dengan muslim satu satu, rekat. Kuat. Rasulullah juga bersabda sallallahu alaihi "Al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun." Berjamaah adalah rahmat dan berpecah belah adalah azab. Ya, Rasulullah menganjurkan kita untuk bersatu, saling cinta mencintai. Dan Rasul melarang kita berpecah belah. Rasul melarang kita berselisih yang menyebabkan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi justru bersatu itu rahmat. Bukan berselisih rahmat. Ya ada hadis yang tidak ada asalnya, bukan dari Nabi, bukan juga perkataan sahabat, bukan tabiin, tidak ada asalnya. Yaitu perkataan ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Ini nggak ada asalnya, bukan dari Nabi dan bukan hadis ini. Ikhtilafu ummati rahmatun. Sebab kalau dikatakan ikhtilaf umatku rahmat, berarti persatuan umatku ada. Kalau dikatakan ikhtilafu ummati rahmatun berarti ittihadu ummati azabun. Kalau persisian umatku rahmat berarti bersatunya umat Islam azab. Ini enggak benar. Jadi ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ikhtilafu ummat bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga Rasulullah SAW juga bersabda, "Man arada buhbatal jannah fa'alaihi bil jamaah." Barang siapa yang menginginkan rumah atau istana di sorga, maka adalah ia bersama jamaah. Bersatu dan Quran wa sunnah ala misalnya? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Ibnu Abi Asim dan kitabnya As-Sunnah. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menjaga ukhuwah persaudaraan orang Islam sesama kaum muminin sebab Nabi menjelaskan dalam beberapa hadisnya yang terus saya akan bacakan dan juga Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun dalam surah al-hujurat sesungguhnya orang beriman itu bersaudara maka perbaiki islah di antara saudara kalian perbaiki kemudian kata Allah SWT perbaiki di antara kalian itu yang perselisih agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "لا tahasadu, ولا la ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا la وكونوا عباد الله إخوانا". wa riwayat Muslim, "Wa la taqata'u, wa la tadabaru, wa la tabaghadu, wa Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling membenci, jangan kalian saling memata-matai, artinya mencari kesalahan orang, jangan saling mencuri-curi kabar, dan jangan saling berjual beli dengan najis, tapi jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Dalam satu Muslim, beliau bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, jangan kalian saling menjauhi, Jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling mendengki, jangan kalian saling jangan kalian saling hasad, dengki atau iri. Tapi jadilah kalian sebagai hamba Allah yang saling bersaudara sebagaimana yang Allah perintahkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita disuruh untuk bersaudara, bersatu di atas kebenaran. Meskipun nanti akan ada Eh, perbedaan-perbedaan yang mesti ada, nggak mungkin tidak ada. Jadi nanti ada perbedaan yang dibenarkan oleh syariat yang tidak dibenarkan. Yang tidak dibenarkan perbedaan tentang masalah akidah, tentang masalah manhaj. Tapi dalam masalah fikih ada perbedaan wajar. Hatta sahabat ada perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Dalam masalah ijtihad. Hatta para imam pun berbeda pendapat dalam masalah ijtihad wajar. Tapi dalam masalah akidah mereka sama bersatu. Dalam masalah manhaj mereka satu. Makanya yang ketiga, ad-dhabit al-thalith. Masuk ad-dhabit al-thalith di sini. Ketentuan yang ketiga Makana minal umul khafiyati awil masail al-ijtihadiyah اجتهادية التي يسوغ الاختلاف فيها فالأمر فيها واسع ما كان من الأمور الخفية أو المسائل أو المسائل الاجتهادية التي يسوغ الاختلاف فيها فالأمر فيها واسع Jadi ada perkara-perkara yang tersembunyi atau masalah-masalah ijtihadiyah Yang boleh kita ikhtilaf. Dan perkara ini masih luas. Cuma harus perhatikan, wa bagi al muslimin alla yaj'alu minhu sababan fil furqati wa tahazzub. yang patut diperhatikan oleh kaum muslimin, jangan perbedaan ikhtilaf masalah-masalah yang kecil ini menjadi sebab terjadi perpecahan dan menjadi berkelompok-kelompok. Ini nggak boleh. Tidak ada perbedaan-perbedaan dalam masalah ijtihad. Ya wajar ada. Nah, tadi ada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Karena mereka mendapatkan pahala dua kalau mereka berhak untuk ijtihad, kalau benar dapat dua, kalau salah dapat dapat satu. Jadi perkara-perkara ijtihadiyah yang sudah berlalu, ya sudah. Tinggal kita mengambil yang benar. Ya perlu dipermasalahkan lagi apa yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in ya berkaitan dengan perbedaan pendapat <clears throat> sampai terjadi peperangan antara Ali dengan Aisyah antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in ini ijtihadiyah dan para ulama sepakat bahwa itu masalah ijtihadiyah kalau mereka benar dapat dua ganjaran kalau mereka salah dapat satu ganjaran Masalah ya. bukan berbeda dalam masalah akidah, bukan berbeda dalam masalah manhaj. Nah, ini terjadi seperti ini. sudah berlalu. Sudah berlalu. Dan kebaikan-kebaikan mereka dibandingkan dengan kesalahan mereka, kebaikan mereka seperti lautan. Sedangkan kesalahan mereka sedikit sekali. Kebaikan mereka menghapuskan kesalahan mereka. Dan mereka telah berlalu. Nggak perlu dibicarakan lagi, sudah berlalu. Begitu juga apa yang terjadi di antara para imam, ada perbedaan pendapat di antara para imam. Yang benar kita ambil, yang salah tinggalkan. Dari istihad. Dan memang ini ada terjadi. Makanya Syekhul Islam menulis buku atau kitab Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Arti mengangkat celaan dari imam-imam dunia. Mereka para imam, mereka berijtihad Terkadang istiadatnya benar, terkadang salah. Tapi nggak boleh kemudian menjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini nggak boleh. Maka itu perhatikan di sini. untuk melanjutkan lagi di halaman 234. Dan seterusnya. Tentang dobit yang ketiga ini, sikap ahlu sunnah terhadap perselisihan. untuk melihat di halaman 234. Di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, ialah bahwa selama perbedaan pendapat itu berasal dari ijtihad pada perkara yang diperbolehkan ijtihad padanya. Mereka memberikan satu sama lain tidak saling dendam, tidak saling memusuhi, tidak pula saling membenci karena mereka meyakini bahwa mereka bersaudara meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Mereka meyakini bahwa perbedaan pendapat yang timbul dari istihad pada perkara yang diper, diperbolehkan beristihad padanya. Pada hakikatnya bukanlah perbedaan pendapat karena setiap dari dua orang yang berbeda pendapat telah mengikuti dalil yang wajib untuk diikuti dan tidak boleh menyimpang darinya. Mereka meyakini bahwa saudara mereka yang menyelisih dalam satu perbuatan itu selama ia mengikuti dalil pada hakikatnya telah menyepakati mereka karena mereka semua mengajak manusia untuk mengikuti dalil di mana saja mereka berada. <clears throat> Artinya mereka meyakini bahwa saudara mereka yang menyesi dalam suatu perbuatan selama ia mengikuti pada hakikatnya telah menyepakati mereka karena mereka semua mengajak manusia untuk mengikuti dalil di mana saja mereka berada. Maka apabila ia menyelisih mereka dengan mengikuti dalil yang ada padanya pada hakikatnya ia telah sejalan dengan mereka karena ia berjalan bersama apa yang mereka dakwahkan dan berpedoman dengannya yang yaitu berhukum <clears throat> dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara yang tidak diperbolehkan Perhatikan. Adapun perkara yang tidak diperbolehkan adanya perbedaan pendapat di dalamnya, yaitu perkara yang menyelisih jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat dan tabiin, seperti perkara-perkara akidah dan manhaj, di mana sebagian manusia telah tersesat di dalamnya dan perbedaan pendapat ini pun muncul setelah tiga kurun generasi yang diutamakan. Adapun permasalahan adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi di zaman Nabi SAW dalam perkara yang diperbolehkan berijtihad padanya, maka perbedaan pendapat seperti ini harus ini akan harus akan terus terjadi. Artinya perbedaan pendapat dalam masalah ijtihad ini akan terus terjadi. Rasulullah SAW bersabda, hakam al hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakam fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Jika seorang hakim akan menghukumi kemudian ia berijtihad lalu istiadatnya benar, maka ia mendapat dua pahala. Dan jika ia menghukumi kemudian ia beristihad, lalu istiadatnya keliru, maka ia mendapatkan satu pahala. Nah, di sini sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dari sahabat Amr bin As. Jadi kewajiban radhiyallahu anhu. Kewajiban kaum muslimin adalah menjadi umat yang satu. Jangan sampai terjadi pada mereka perpecahan dan bergolong-golongan saling memerangi satu sama lain, baik dengan senjata maupun lisan, saling memusuhi dan saling membenci hanya karena perbedaan pendapat yang dibolehkan beristihad padanya. Sebab dalam perkara ini terdapat keluasan. Kemudian saya sebutkan lagi termasuk juga kesempurnaan berkumpul di atas kebenaran yaitu kita mendengar dan taat kepada ulil Amri Jadi di sini tentang kita harus bersatu di atas manhat yang hak ini nggak boleh berpecah belah, nggak boleh berfirqah-firqah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah yang antum juga perlu perhatikan bahwasanya kita disuruh untuk bersatu di atas kebenaran. Dan salaf ini mengajak kepada kebenaran. Karena jalan manhaj ini hanya satu. Bukan dua. Allah menyebutkan satu. Jadi umat Islam diajak untuk kembali kepada Al-Quran wa sunnah ala salam. Karena jalan ini hanya satu. Allah berfirman, antum lihat di halaman 251. Halaman 251. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153 wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan kamu dari Allah. Demikianlah Allah merintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Jadi mana salaf ini jelas dan terang. Baik dalam menimba ilmu, dalam akidah, dalam dakwah, dalam manhaj, dalam muamalah dan semuanya. Ini jelas terang satu jalannya. Yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah. Maka orang-orang yang mengikuti Al-Quran Sunnah menurut pemahaman salafus soleh, mereka harus mengikuti akidah yang benar, mengikuti manhaj yang benar. Maka ia akan mulia di sisi Allah dengannya dan akan diberikan izzah kemuliaan. Jadi kita akan diberikan oleh Allah kemuliaan dengan Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini. Kita izzah. Makanya umat Islam kita ajak kepada bersatu dengan semangat haji yang hak ini. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Cuma kadang-kadang orang menuduh ya, menuduh bahwa dengan mengikuti masalah salaf ini terjadi perpecahan. Sebenarnya tidak terjadi perpecahan kalau mereka mau masuk ke dalam agama ini. Sekarang kita lihat ya, para nabi dan para rasul alaihi wassalam ketika mereka mendakwakan dakwah yang hak ini mendawakan dakwah tauhid. Ada tantangan nggak dari umatnya? Ada. Ada reaksi nggak dari umatnya? Ada reaksi. Nabi-nabi mengajak kepada tauhid, mengajak kepada persatuan di atas kebenaran di atas tauhid, tapi umat yang nggak mau. Tapi justru mereka menuduh nabi-nabi ini sebagai pemecah belah umat dituduh dengan mereka ini orang gila, segala macam sudah. Dan terjadi seperti itu. Artinya mereka mengikuti agama siapa yang mereka ikuti? Agama nenek moyang. Ya kalau kita dakwakan juga di Indonesia ini seperti itu. Kamu mengajak kepada sesuatu yang nggak didakwakan oleh nenek moyang, nggak tahu nenek moyang ini dakwanya apa. <clears throat> nenek moyang dakwanya ya kepada kebodohan, kepada kejahilan, kepada kesesatan, kepada kesyirikan, kepada bid'ah, kepada takhayul, kepada khurafat dan yang lainnya yang mereka dakwahkan. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah" Qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana abahum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 170 Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, kami mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakan demikian. Apakah mereka akan ikuti mereka akan ikuti juga nenek moyang mereka yang tidak berfikir dan tidak mendapatkan petunjuk. Makanya ketika kita mendawakan dakwah yang hak Al-Quran dan Sunnah ini, maka timur reaksi dan ini pasti terjadi. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendawakan dakwah tauhid, mulai Nabi dituduh memecah belah umat. Menjelekkan ajaran nenek moyang. Menghina ajaran nenek moyang. Nabi dituduh orang gila, tukang sihir, penyair dan yang lainnya lagi. Tapi disuruh kita sabar. Disuruh kita untuk sabar menghadapi mereka. Jangan dengarkan omongan mereka, tetap dakwah. Dakwah ini tetap harus sampaikan. Tuduhan-tuduhan mereka mengatakan memecah belah umat dan segala macam, kita nggak usah dengarkan. Sampaikan dakwah dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan arif, dengan yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan arif walid, yang ketiga dengan kemampuan, yang keempat dengan kesabaran. Sampaikan dakwah ini. Dan memang ketika kita sudah memahami Islam yang benar, Quran Sunnah, pahami salaf ini, masih ada tantangan. Sebagaimana orang yang beriman, ketika mereka beriman, ada tantangan atau tidak? Masih ada tantangan, masih ada cobaan, mesti ada ujian. Tapi ujian kita dibandingkan dengan generasi terdahulu jauh. Sangat jauh. Ujian generasi terdahulu luar biasa ujiannya. Baru pertama kali mereka mengatakan iman saja, ujian sudah berat. Sambil contoh, ya. Seperti tukang sihirnya Firaun. Begitu dakwakan oleh Nabi Musa alaihissalam, beriman mereka. Tadinya belum beriman, tapi begitu tongkatnya Nabi Musa dilemparkan, memakan tali-tali mereka yang mereka lemparkan itu, Langsung mereka sujud beriman. Padahal baru mereka mendengar dakwahan dari dakwah dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian bagaimana? Kemudian kata Firaun, aku akan potong tangannya dan kakinya. Apa mereka mundur? Tidak. Tetap mereka beriman. Kalau kita lihat cobaan kita, ujian kita belum sebanding dengan mereka. Mereka beriman, mengikuti Nabi Musa, langsung diancam oleh Firaun dan dilakukan oleh Firaun demikian. Seperti juga Masyitoh, tukang tukang apa? nyisir rambut anaknya. Seperti itu juga. Maka satu persatu disiksa. Begitu juga Ashabul Ukhdud. Begitu menyatakan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah langsung disiksa oleh rajanya dibakar mereka satu persatu Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, kemudian beriman, belum ada kewajiban sholat lima waktu, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban zakat, belum ada kewajiban haji. Baru Nabi dakwakan tentang tauhid. Sampai Nabi mengatakan ketika musim haji itu, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan kalimat Allah, kalian akan menang, kalian akan jaya, kalian akan beruntung. Mereka beriman. Antum lihat, begitu mereka beriman seperti Bilal bin Rabah, Yasir, Sumayyah, Ammar, dan yang lainnya. Disiksa mereka. Dan mereka belum melaksanakan yang lainnya. Baru Tauhid. Disiksa mereka. Tapi mereka tetap dengan iman mereka. Mereka tidak murtad dari agamanya dan tidak mundur ke belakang sedikit pun juga. Kita juga demikian, ikhwan fillah, Ketika kita sudah beriman kepada Allah, berpegang teguh pada Islam yang benar Al-Quran wa sunnah apa mesti mendapatkan cobaan dan ujian pertama dari keluarga kita sampaikan kepada keluarga dicela oleh keluarga dicela dihina dikucilkan dijauhkan sabar dan terus munajat kepada Allah SWT mohon kekuatan agar kita diberikan kekuatan yang kita dakwakan di masyarakat dikitukan juga kita dakwakan di masjid diusir dari masjid nggak boleh tapi sabar. Karena ini hak jalan yang kita tempuh, hak jalan yang kita tempuh benar jalan ini dan kita wajib menempuh jalan ini sampai kita wafatkan oleh Allah SWT Enggak boleh kita mundur setapak pun juga dari jalan ini karena Al-Quran wa apa misalnya jalan yang hak jalan yang benar jalan yang wajib kita tempuh jalan yang akan menyampaikan manusia kepada keriduan Allah yang menyampaikan manusia kepada surganya yang akan membawa kepada keselamatan, ketenangan, kejayaan, kemenangan dan kebahagiaan. Kita wajib tempuh. Dan memang kita asing. Kita lihat sekarang penjelasan Ibnu Qayyim bahwa kita setelah mendawakan dakwah salaf bersatu di atas kebenaran ini, dia asing dia di masyarakat ini. Anda melihat penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Badal Islamu ghariba." وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء Islam awalnya asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana awalnya maka beruntunglah bagi orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Sedangkan mana al-ghuraba adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an radhiyallahu anhuma Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari menerangkan tentang mana al-ghuraba, beliau sallallahu alaihi bersabda, "Unasun salihuna fi unasi su'in kathir man ya'sihim akthar mimma yuti'uhum." Kata Nabi SAW, Guraba itu yaitu orang-orang yang soleh yang berada di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang jelek, orang-orang yang mendurhaki mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad Ibnu Waddah dan yang lainnya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, antum lihat di halaman 253 dari buku Mulia dengan Manasara antum lihat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau mengatakan, jika seorang mukmin yang Allah karuniakan basirah dalam agamanya, pemahaman dalam sunnah Rasulnya, dan pemahaman dalam kitabnya dan Allah memperlihatkan kepadanya apa yang ada pada manusia berupa hawa nafsu, bid'ah, kesesatan, serta tergelincirnya mereka dari jalan yang lurus yang dipegangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jika ia menginginkan melalui jalan yang lurus ini, hendaklah ia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi cacian orang-orang bodoh dan ahli bid'ah yang mereka tidak segan-segan memprovokasi dan menghasut manusia agar menjauh darinya seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dari orang-orang kafir terhadap panutan dan imamnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika ia mengajak mereka kepada kebenaran serta mengkritik apa yang mereka lakukan, maka di saat itulah terjadi kiamat bagi mereka, yakni mereka akan sangat marah sehingga mereka pun segera menyusun strategi untuk menjebak dan mencelakainya dan <clears throat> mengarahkan pemimpin dan pasukannya. Maka ia orang-orang yang berpegang pada Quran dan Sunnah pahami salaf ini yang pertama akan menjadi asing dalam agamanya karena rusaknya agama mereka, agama masyarakatnya rusak. Yang kedua, dia jadi asing dalam berpegang teguh pada sunnah karena kuatnya mereka berpegang kepada bid'ah. Karena masyarakat yang ada berpegang pada bid'ah. Yang ketiga, dia asing dalam akidahnya karena rusaknya akidah mereka. Karena akidah mereka rusak. Mereka sebagian masih menyembah kubur. Datang ke kubur-kubur wali. Dan ini bukan sedikit, jutaan. Kemudian mereka katakan bahwa mereka nggak menyembah kubur. Mereka katakan ini sebagai apa? Tawasul atau yang lainnya. Kalimat-kalimat yang yang baik atau indah yang mereka kendaki adalah kesesatan. Tapi mereka, mereka menyembah kubur, minta kepada kubur-kubur wali. Belum lagi akidah mereka tentang masalah rububiyah, masalah uluhiyah yang tadi, begitu juga masalah asma sifat. Mereka masih tidak paham tentang Allah berada di mana aja mereka nggak bisa menjawabnya. Mereka menjawab dengan di mana-mana. Padahal nas Al-Qur'an jelas menyampaikan bahwa Allah di atas langit. Allah bersemayam di atas wajib kita tetapkan. Tapi mereka masih nggak paham tentang ratusan ayat yang sekian banyak dalam Al-Quran itu. Jadi asing dalam akidahnya karena rusaknya akidah mereka, asing dalam sholatnya karena buruknya sholat mereka, asing dalam jalannya karena sesat dan rusaknya dalam mereka, asing dalam nisbatnya karena bertentangan dengan nisbat mereka. Atau kita menisbatkan kepada nisbat yang mulia, yaitu kepada salaf, generasi yang terbaik dari umat ini. Tapi mereka menisbatkan diri mereka kepada kelompoknya, kepada tokohnya, kepada pendiri dari mereka itu. Kemudian asing dalam interaksinya kepada mereka karena dia memperlakukan mereka dengan sesuatu yang tidak cocok dengan selera mereka. Secara garis besar dia menjadi asing dalam urusan dunia dan akhiratnya dan dia tidak mendapatkan orang yang membantu dan melongnya dari orang-orang awam maka ia adalah orang alim, orang yang mengerti di antara orang-orang yang bodoh dia adalah pembela sunnah di antara penganut ahlul bid'ah. Dia dia pembela sunnah di antara penganut bid'ah. Dan dia dai yang mengajak manusia ke jalan Allah Rasulnya di antara penyeru kepada bid'ah dan hawa nafsu. Yang keempat, orang yang memerintahkan kepada kebaikan. Dia menjadi orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar di tengah-tengah masyarakat yang menganggap kebaikan sebagai kemungkaran sementara yang mungkar mereka anggap sebagai kebaikan. Ini beliau bawakan dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga. Kemudian yang terakhir yang ingin saya ingatkan dan ini belum yang terakhir ya. Masih ada lagi yang perlu disampaikan. <clears throat> Artinya eh, dalam kita mengajak umat kepada persatuan yang perlu untuk perhatikan itu nggak boleh lepas dari al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Itu nggak boleh lepas dari al amru bil ma'ruf wa anil munkar. Kita para soda. Makanya Allah menyebutkan setelah wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu di ayat 103 di ayat 104 apa? Wa takum minkum ummatu yad'una al khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di ayat 204 dalam surah Al Imran, mendala ada di antara kalian orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan menyuruh yang ma'ruf, menjaga yang mungkar dan mereka lah orang-orang yang bahagia. Mereka lah orang-orang yang beruntung, mereka lah orang yang sukses. Jadi ketika kita mengajak umat kepada persatuan, bukan berarti kita diam. Kita harus mengingatkan orang yang dalamnya untuk terus berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, mengingatkan mereka untuk bertauhid kepada Allah, melarang mereka dari kesyirikan, melarang mereka dari bid'ah, melarang mereka dari segala macam perbuatan dosa dan maksiat nggak boleh diam. Jadi persatuan itu harus terus ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar dalam persatuan itu. Kadang-kadang orang memahami kalau sudah bersatu sudah jangan bicara lagi soal masalah-masalah seperti ini. Jangan bicara soal bid'ah kata mereka. Sampai ada khotib yang nggak boleh atau masjid yang nggak boleh. Jangan sebut masalah bid'ah. Gimana orang nggak boleh nyebut masalah bid'ah? Sedangkan Nabi setiap Jumat mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dolalatin finnar. Nabi setiap khutbah cuma mengatakan setiap beda itu sesat, setiap setiap kesesatan tempatnya neraka. Jadi yang justru yang memecah belah itu beda bukan orang yang menyampaikan menjelaskan kepada umat bukan. Orang yang berbuat bid'ah itulah yang memecah belah umat di tengah Orang-orang yang berbuat syirik itulah yang memecah belah umat. Mereka kita ajak untuk bersatu di atas tauhid, bersatu di atas Quran dan Sunnah fahmi salaf, bersatu di atas sunnah mereka nggak mau. Justru mereka tetap dalam perpecahan. Justru kita ini mengajak umat kepada persatuan di atas manhaj yang hak, Al-Quran wa Sunnah ala salaf, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin dan para ulama bahwa bersatunya umat harus kembali kepada agama Islam yang hanif yang lurus, yang dasarnya Quran dan Sunnah al pahmi salaf, yaitu mereka mentauhidkan Allah dan mereka menjauhkan syirik, mereka melaksanakan sunnah, mereka menjauhkan beda dan mereka mengajak umat untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan menjauhkan segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Ya sampai sini uh, ada waktu untuk tanya jawab. Nanti setelah tanya jawab ada sesuatu lagi yang perlu saya jelaskan kepada antum. Ya. Ya. ya jangan banyak-banyak. Iya. Ya pertanyaan nggak semuanya bisa dijawab. Yang bisa saya jawab saya jawab, yang tidak wallahu alam bisawab. Artinya ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah saya bahas tadi ya. Karena nulisnya pertanyaan sebelum saya jelaskan. Ini sudah saya jelaskan. Bagaimana kalau kita mendakwakan dakwah sunnah dianggap memecah belah umat? Sudah saya jelaskan tadi. Cuma itu nggak sabar mau nulis pertanyaannya. Kalau kita masuk satu daerah yang mereka saling berkelompok-kelompok dan saling mengingkari di antara mereka, apa yang harus kita perbuat? Ya dakwakan dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid menyatukan umat dan itu yang dakwakan oleh para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Karena umat pada waktu itu berpecah belah. Maka Allah berfirman, laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an wa yastanibu ta'ud." Dan sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an wa yastanibu ta'ud. Beribadah kepada Allah dan tinggalkan tagut. Karena mereka pada asalnya semua itu berpecah belah pada asalnya sebelum datangnya para nabi, sebelum datangnya para rasul alaihi wasallam, mereka berpecah belah. Maka nabi-nabi ini datang membawa dakwah tauhid. Ya tentang acara-acara orang kafir, kita nggak boleh hadir dalam perayaan mereka nggak boleh ikut bergembira bersama mereka tidak boleh dan tidak boleh hadir tadi ayatnya sudah saya bawakan tadi saya bawakan ayat dalam surah Al-Furqan ayat 72 walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama Bagaimana uh, tadi disebutkan tentang tidak boleh kita mencintai orang musyrik. Lalu bagaimana kalau orang tua kita berbuat syirik? Ya beda ya antara <laughs> orang musyrik maksudnya orang kafir musyrik dengan orang yang berbuat syirik karena kebodohan kalau Kita nggak bisa mengatakan orang tua kita musyrik kafir nggak boleh. Karena kejahilan mereka, karena kebodohan mereka, karena belum sampainya ilmu. Jadi orang yang berbuat sesuatu atau mengatakan sesuatu kesyirikan nggak langsung orang yang dikatakan musyrik. Sama seperti orang yang berbuat kekufuran atau dia berkata kufur, nggak langsung orangnya kafir, tidak. Tentu kaidah yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Ada pula orang tuanya jelas-jelas kafir, musyrik, orang tuanya kafir. Nggak boleh kita mencintai mereka. Nasnya dalam Al-Quran. Antum lihat ayatnya di akhir surah Al-Mujadalah. Nanti baru saya jelaskan jawaban ini. طب نيد يا آخر سورة المجللة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah Al-Mujadalah Di ayat yang terakhir ayat 22. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yuaduna saling mencintai man hadallah kepada orang-orang yang mereka menentang Allah wa rasulah dan menentang rasulnya walau kanu abahum meskipun yang menentang memusuhi itu bapak mereka kita nggak bisa cinta kepada bapak kita kalau bapak kita memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka anak, meskipun yang membenci itu, membenci Allah Rasulnya anak mereka, atau saudara mereka, atau keluarga mereka, nggak akan ketemu gitu. Nggak akan mungkin antara iman kepada Allah bertemu dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya akan meskipun itu bapak mereka. Tapi kalau yang tadi disebutkan orang tuanya berbuat kesyirikan karena kebodohan, kepada orang tua yang masih datang ke dukun umpamanya <clears throat> atau masih piara keris atau yang lainnya diingatkan dengan cara yang baik dia melakukan karena kebodohan karena kejahilan bagaimana kalau sampai terjadi pemimpin kita ini adalah orang-orang yang fasik atau bahkan non muslim ya kita lihat kondisi kita dong sekarang ini kata Ibnu Qayyim bahwa pemimpin itu merupakan cerminan dari siapa? Rakyat. Kalau rakyatnya fasik, pemimpinnya gimana? Fasik. Rakyatnya jahat, pemimpinnya juga demikian. Rakyatnya mengambil hak orang lain zalim pemimpinnya juga demikian. Itu bagus pembahasan Nukhayyim dan sudah dimuat di majalah Sunnah pada bulan yang lalu. Penjelasan Al-Imam di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang kedua. Saya juga bawakan dalam buku wasiat perpisahan tentang penjelasan Ibnu itu, Al Imam Ibnu Jadi bahwa pemimpin merupakan cerminan rakyat. Jadi antum sekarang lihat diri antum antum udah baik belum nih? Jangan ya, anggap kok pemimpin kita nggak baik. Ya antum udah baik belum? Istri antum, anak antum udah baik belum? Kan cerminan rakyat pemimpin itu. Kemudian masyarakat yang ada bagaimana? Apakah dakwah bil hal lebih utama daripada dakwah bil qaul? Dua-duanya harus dakwakan. Bil hal dengan kondisi dengan contoh. Tapi perkataan tetap. Kalau contoh aja orang gak diajak gak paham dia. Jadi tetap dua-duanya. Bab dakwah ini perkataan yang paling mulia. Enggak ada perkataan di muka bumi yang paling mulia dakwah. Allah berfirman dalam surah Fusilat, "Wa ahsanu qaula mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Enggak ada perkataan yang paling baik di muka bumi kan orang yang mengajak manusia ke Allah. Dan dia berkata saya dan dia beramal soleh dan dia mengatakan saya orang muslim. Ya tetap dia harus berdakwah, mengajak manusia, mengingatkan dan juga dia harus mencontohkan menjadi teladan yang baik. saya jelaskan tentang mempelajari mana salah Dikatakan cikal bakal dalam perpecahan umat. Saya sudah jelaskan dan antum bisa baca di buku ini tentang syubhat-syubhat yang ada. Ada di sini saya jelaskan bahwa ada syubhat bahwa mengikuti mana salah itu akan memecah belah umat. Saya jawab di sini ada di buku ini dengan dalilnya. Saya jelaskan. Jadi kalau antum jangan hidup dengan syubhat, capek dan juga kotor nanti hati kita dan akal kita. Hidup dengan ilmu. Kalau orang kasih subat, subatnya ambil buang tong sampah. Jangan dimasukin. Ada subat. Jangan dipikirin, jangan buang di tong sampah. Subat itu. Yang kita masukin ke dalam hati kita ilmu Quran dan Sunnah. Itu masukin dalam hati kita. Dan kata orang begini, masa bodoh orang ngomong begini. Yang penting kita ikuti jalan yang hak. Ini jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diredoi oleh Allah, jalan yang akan menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah dan ke surganya. Kata Imam Al-Qayyim bahwa jalan menuju kepada Allah hanya satu, bukan dua, bukan tiga. Sesuai dengan nas Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 153 yang tadi sudah saya bacakan wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u. Jalan itu hanya satu yang menyampaikan masuk kepada Allah, kepada keridhaan Allah, kepada surganya. Jalan yang telah timbul oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu jalan yang satu itu. Jangan ikuti jalan yang lain. Makanya antum nanti baca buku ini penjelasan tentang wajibnya mengikuti mana salaf ini. Ini ada pertanyaan, bagaimana tentang perayaan satu Muharram? Apakah ada dalam Islam? Ini nggak ada. Perayaan ini nggak ada. Nggak pernah Rasulullah mengadakan perayaan tahun baru Islam nggak pernah ada. Enggak pernah ada juga mengadakan maulid, mengadakan nisfu sya'ban, mengadakan isra' mi'raj, atau yang enggak pernah ada. Karena hari raya dalam Islam itu hanya dua. Apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Kata Nabi ketika Nabi datang ke Madinah, orang-orang di Madinah itu punya perayaan. Dua perayaan. Nairuz. Nairuz. dan maharaja. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi Nabi gak mengikuti mereka. Nabi bersabda kepada para sahabatnya, Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma Idul Adha wa Idul Fitr." Kata Nabi, sungguhnya Allah telah mengganti dua hari raya itu yang lebih baik. Dengan dua hari raya itu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya jadi perayaan di bulan Muharram ini nggak ada Dan banyak orang melakukan perayaan di bulan Muharram. Ya, perayaan-perayaan ini sebenarnya nggak boleh kita ikut dan nggak boleh kita merayakannya, tidak boleh. Dan banyak banyak kesyirikan dan bid'ah dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Muharram. Seperti saya ambil contoh, ya, keyakinan sebagian orang bahwa bulan Muharram bulan keramat. Ini nggak ada. Ada juga kebalikan lagi mengatakan bahwa bulan Muharram bulan sial. Ini dua-duanya tidak dalam Islam. Kemudian juga di antara yang bid'ah lagi yang lakukan kaum muslimin peringatan tahun baru Hijriah, satu Muharram. Ini enggak ada dalam Islam. Enggak ada sama sekali enggak ada. Kemudian juga menghidupkan malam pertama bulan Muharram dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir tertentu, nggak ada. Kemudian juga mengadakan doa di awal bulan Muharram dan doa di akhir tahun. Ini gak ada. Ini ada yang buat-buat ini. Ya, dibuat-buat doa awal tahun, doa akhir tahun. Disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid kata beliau, doa-doa seperti ini adalah doa-doa yang tidak ada nasnya. Dan ini semuanya perbuatan bid'ah. Kemudian juga ada orang mengadakan sholat asyura. Juga sholat empat rakaat dikerjakan antara asar dan zuhur empat rakaat. Ini juga sholat yang bid'ah. Kemudian setelah sholat istighfar 70 kali. Ini nggak ada contoh dari Nabi. Dan beberapa lagi perayaan seperti perayaan dilakukan oleh sebagian orang seperti orang-orang Syiah mengadakan hari Syuro, kemudian juga di Indonesia ini juga ada kirab suro atau yang lainnya. Ini banyak bid'ah. Kalau kita lihat di bulan Muharram ini puluhan bid'ah yang ada. Maka jangan kita ikut. Termasuk juga di Indonesia ada perayaan e, Lebaran anak yatim, bubur merah, bubur putih. Ini gak ada. Ini semuanya beda. Ya, kalau mau ini anak yatim ya setiap hari. Kenapa harus tahun sekali? Dan masih banyak lagi yang lain yang e, dilakukan di Indonesia. Adapun yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan sunnah, yaitu kita puasa. Antum ingat tuh puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Sebab Nabi bersabda, "Afdhalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Seutama-utama puasa sesudah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram. Hadis ini sahih eh, Muslim. Nah, kapan Nabi puasanya? Nabi puasa tanggal 10 Muharram, Asyura. Dan ketika Nabi ditanya tentang puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nabi ditanya tentang puasa Arafah, puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadisnya sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. <clears throat> Kemudian eh, kita juga bisa melakukan yang lain kalau disebutkan bahwa seutama-utama puasa setelah Ramadan puasa Muharram, boleh nggak kita puasa tiap hari? Sebagian ulama menjelaskan boleh, tapi nggak sebulan penuh. Sebagian menyebutkan yang terbaik kita puasa Daud, atau kita puasa Senin Kamis, atau kita lakukan puasa tanggal 9, tanggal 10, kemudian kita puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Muharram. Itu kita lakukan. Jadi ini yang kita lakukan sesuai dengan sunnah. Adapun bidah-bidah yang lakukan kaum muslimin jangan kita ikuti. Bidah-bidah yang ada jangan kita ikuti. Yang kita lakukan puasa sesuai dengan syariat yang disyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya karena waktunya sudah mau habis ya. Ada satu yang perlu saya sampaikan kepada antum sebagai bahan renungan yang mudah-mudahan bermanfaat. Ini Eh, nggak mungkin semua dijawab pertanyaannya. Jadi saya mohon maaf kepada semua yang hadir karena nggak mungkin semua pertanyaan dijawab karena waktu tuhur juga tinggal 5 menit atau 10 menit lagi. Saya ingin sampaikan kepada antum sebagai bahan renungan yang antum bisa renungkan untuk antum sendiri dan juga untuk keluarga di rumah. Banyak hadis yang kita bisa pakai untuk renungan di akhir tahun Hijriah ini dan di awal tahun Hijriah. Kita sekarang ini pada, berada pada tanggal 2 Muharram 1436 Hijriah. Kita mestinya merenung tentang apa yang kita lakukan. Pada setahun yang lalu, apa sih yang kita lakukan? Apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita amalkan, dan bagaimana perbuatan dosa yang kita lakukan, kita taubat atau tidak. Mestinya demikian sebagai seorang muslim. Seorang muslim harus terus muhasabah. Muhasabah artinya menghitung dirinya tentang apa yang dilakukan dari hidupnya. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Ada satu hadis ya, dari sekian banyak hadis untuk bahan renungan kita, yaitu Nabi SAW bersabda, SAW, untuk renungan bahwa kita ini pasti akan ditanya oleh para hari kiamat, apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه أخرجه الترمذي وقال الترمذي hadza hadithun hasanun sahih. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat. Melainkan Allah akan tanyakan tentang empat pertanyaan. Yang pertama Allah akan tanyakan tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa? Yang kedua tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga tentang harta. Dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya silsilah hadis as-sahihah. Anda perhatikan di sini. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini ada empat pertanyaan. Ini untuk semua, untuk saya dan untuk antum semuanya. Bahwa tidak bergeser kedua kaki seorang hamba, maka akan ditanyakan empat pertanyaan. Kalau disebutkan empat, bukan sebagai pembatas empat. Banyak pertanyaan yang akan ditanya. Yang asas sekali, yang asas masalah tauhid kepada Allah akan ditanya. Yang kedua akan ditanya bagaimana kita mengikuti Rasulullah atau tidak. Itu yang asas sebelum pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sebagaimana kata Imam Nukhayyim di dalam kitabnya, Allah akan tanyakan kepada manusia dua perkara. Yang pertama, mada kuntum ta'budun?" Yang kedua, "Wa mada ajabtumul mursalin?" Yang pertama, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Yang kedua, bagaimana kalian menyambut seruannya para para rasul? Arti yang pertama, bagaimana kalian mentauhidkan Allah? Yang kedua, bagaimana kalian apakah kalian mengikuti Rasul atau tidak? Yang akan ditanya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan pertanyaan yang lain, di antaranya empat pertanyaan ini sebagai renungan. Yang pertama umur kita, antum coba. Umur ini antum habiskan untuk apa? Jadi umur itu dihabiskan untuk apa? Coba, selama berapa tahun antum ini hidup, dihabiskan buat apa? Ada yang habis buat makan, buat main, buat nonton, buat jalan-jalan, <clears throat> ya, buat olahraga, buat ngobrol, buat SMS, ya, buat segala macam lagi. Facebook, chatting, segala macam sudah habis waktunya. Ditanya, buat apa waktunya? Apa buat nonton, buat main, buat segala macam akan ditanya oleh Allah. Apakah buat ibadah kepada Allah, buat nyaji, buat mengamalkan ilmu atau yang lain akan ditanya ini. Umurnya habis untuk apa? Coba anda merenungkan. Kemudian yang kedua ilmunya dia nuntut ilmu atau tidak dan dia makan atau tidak ilmu ini. Antum sekarang orang Islam harus nuntut ilmu dan mesti nambah ilmu kita setiap hari dan nambah iman kita, nambah ketakwaan kita kepada Allah. Mestinya demikian. Jangan tambah turun. Mesti ngajinya nambah, ilmunya nambah, ketakwaannya juga tambah kepada Allah, tambah takut kepada Allah. Tambah warok, tambah zuhud, tambah takut kepada Allah ini kan. Coba ilmu diamalkan untuk diri kita, buat rumah tangga, tambah baik hubungannya. Rumah tangga dengan istrinya kok tambah baik, dengan tambah baik. Bukan tambah kasar, bukan tambah kejam, bukan tambah jauh dari Islam, tambah baik hubungannya dengan rumah tangga. Begitu hubungan dengan masyarakat tambah baik. Ini ingat, coba renungkan ini perjalanan hidup kita. Yang kedua. Yang ketiga, harta kita dari mana kita peroleh? Dari yang halal atau yang haram? Kita cari maisha ini halal atau haram? Coba, coba renungi pekerjaan kita ini halal atau haram. Uang yang masuk dari kita, uang siapa? Uang orang, uang kantor, barang itu yang ada pada kita, barang kantor, barang yayasan, barang masjid, atau punya orang lain, atau utang yang antum belum bayar, antum pakai barangnya. Coba antum renungkan, dari mana harta itu antum peroleh? Dan kemudian kemana dihabiskan harta itu? Apakah untuk yang halal? Apakah untuk yang haram? Atau untuk yang mubadir? Untuk yang beda? Untuk yang syirik? Akan ditanya oleh Allah harta itu. Dihabiskan untuk apa? Apa dihabiskan untuk mubadir? Seperti banyak kaum muslimin dia habiskan uangnya untuk merokok, untuk beda. Ini haram, rokok haram. Sepakat seluruh ulama tentang haramnya. Hatta majelis ulama Indonesia menjelaskan tentang haramnya fatwanya. Tinggalkan. Mubazir, mubazir itu namanya setan. Dan gak ada manfaat sama sekali. Uang ini bukan uang kita. Uang ini harta yang diberikan Allah yang memberikan kepada kita. Allah akan tanya kemana dihabiskan uang itu. Apakah untuk yang sia-sia, untuk yang foya-foya, untuk yang haram, atau untuk yang bidah akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Tentang capeknya kita, lelahnya kita, letihnya kita untuk apa? Kita capek untuk apa? Apakah capek untuk begadang, capek untuk nonton, capek untuk olahraga, capek untuk main, atau capek kita untuk membaca kitab Allah? Atau kita capek untuk membaca sunnah Nabi SAW Atau capek karena kita berdakwah Mengajak umat kepada tauhid Atau capek kita membantu orang-orang yang susah Atau capek dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh Atau yang lainnya Capek kita untuk apa? Untuk di jalan yang benar atau di jalan bid'ah dan syirik Allah akan tanya tentang ini. Dan Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, kata Nabi li kulli amalin syirrah wa li kulli syirratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada wa man kana la ghairik faqad halak. Sesungguhnya tiap-tiap amal itu ada masa semangatnya, ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa semangatnya, lelah letihnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang lelah letihnya semangatnya bukan karena sunnahku, maka dia telah binasa. Maka halak, dia telah binasa. Makanya tinggal kita ingat, coba kita introspeksi pada diri kita. Kita jalannya benar atau enggak dalam hidup kita. Meskipun kita sudah intisab pada salah, mengikuti Quran Sunnah, pahami salah, tapi jalan kita benar. Sebab ada juga yang gulu, yang berlebihan. Ada juga yang menyamai kelompok takfir, ada. Ada juga yang melalaikan ada yang suka tahdir kepada orang, ada juga yang segala macam perbuat dosa dan maksiat. Coba untuk merenung perjalanan hidup ini supaya kita kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan Tuhan sekalian karena sudah masuk waktu zuhur dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya terima kasih kepada semua yang hadir, kepada pengurus Masjid Nurul Iman ini yang mudah-mudahan diberikan rahmat dan barokah oleh Allah, diberikan ganjaran dan kepada seluruh panitia yang membantu dan juga sampai terlaksananya acara ini. Kita bersyukur mereka sudah berusaha berjuang siang dan malam untuk bisa berlangsungnya acara ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang besar kepada mereka dan juga memberikan barokah dan memberikan manfaat dari acara ini untuk kita semuanya dan mudah-mudahan ini bermanfaat menjadi amal soleh kita dan kita amalkan dan mudah Allah satukan kita di atas kebenaran dan menjauhkan segala macam bentuk perpecahan dan perselisihan. Wassalamualaikum Nabi Muhammad sallallahu wa bihamdik asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.